Setelah bersedekah kok tidak tidak cepat perkembangannya misalnya. Ketika itu dia sudah merasakan merasakan jenuh, maka di saat itu kita harus menghadirkan yang namanya muraqabah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahwa Allah melihat terhadap sedekah demi sedekah yang kita keluarkan kepada fakir miskin. Maka di saat itu kita akan merasa puas. Kenapa? Karena kita ini melakukan sesuatu diawasi oleh orang yang adalah oleh zat yang sangat pemurah, oleh zat yang maha pemberi dan pemberiannya itu sangat besar sekali. Pokoknya jangan sampai tindak tanduk kita, jangan sampai perbuatan-perbuatan kita ini merasa lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang dosa, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menghilangkan perasaan muraqabah Allah Ta'ala mewarati kita karena sebagaimana yang sering disampaikan oleh Buya ketika orang itu berbuat dosa maka dia tidak lepas dari dua hal yang pertama adalah kemungkinannya ketika seseorang berbuat dosa maka ketika itu pula ada kalanya dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala cuman dengan pengawasan Allah Ta'ala dia masih durhaka. Galil adab ini. Tata keramanya dia kepada Tuhan kemana? Sudah merasa kalau dia itu diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kok masih melakukan dosa? Berarti dia itu adalah orang yang sangat durhaka sekali. Sudah tahu dilarang oleh Tuhan tetapi melakukan melakukannya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua orang yang melakukan dosa itu adalah ketika dia melakukan dosa dia merasa kalau Allah Ta'ala itu tidak memantau kita. Dia merasa kalau Allah itu tidak mengetahui perbuatan-perbuatan jelek kita. Maka ketika kita punya perasaan bahwa Allah tidak melihat kita. Ketika kita punya perasaan bahwa Allah Ta'ala itu tidak mengawasi perbuatan kita. Maka kita terjerumus kepada dosa yang lebih besar lagi. Kalau sampai itu tertanam sebagai keyakinan, Allah Ta'ala tidak melihat terhadap perbuatan-perbuatan kita, bisa kita keluar dari yang namanya Islam. Na'udzubillah min min dalik. Oleh karena demikian, kuncinya kalau kita mau menjadi orang sukses baik di dunia maupun akhirat harus menghadirkan yang namanya muraqabah. Harus menghadirkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita baik kita itu di depan orang banyak atau kita itu sendirian. Baik ketika itu merasa malas atau ketika itu dalam keadaan semangat sekali. Hadirin, hadirat yang kami hormati. Mungkin yang dapat kami sampaikan hanya itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan nanti akan disampaikan beberapa kalam hikmah yang akan disampaikan oleh Abuya. Mungkin ini saja dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah maka itu murni keteledoran kami dan apabila ada benarnya maka itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jaza kami haturkan kepada Al Ustaz Ahmad Dimyati. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan sehingga kita keluar dari majlis ini menjadi manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan kitab Minhajul Abidin yang akan dibawakan oleh guru kami Buya Yahya. Kepada Al-Mukarram Buya Yahya, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وكرم وبارك على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian ini ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa tetap istiqomah dalam suasana yang seperti ini hingga dicabut nyawa kita dan kita bisa bertemu kembali kelak di akhirat di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan pengajian di hadapan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab Minhajul Abidin. Bagaimana menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya? Dan itulah puncak dari tujuan diciptakannya manusia. Artinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Maknanya luas. Artinya, bagaimana kita menjadikan tingkah laku kita, gerak-gerik kita, kegiatan kita setiap hari ini punya nilai ibadah. Di samping ada ibadah-ibadah yang jelas, jelas secara zahir adalah ibadah, Sholat, puasa, haji dan lainnya. Tapi ada satu atau amalan atau ibadah-ibadah yang secara zahir adalah amal dunia. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada rojul orang melakukan amal dunia tapi dinilai oleh Allah dengan nilai ibadah. Maka itulah yang harus senantiasa kita hadirkan di hati kita. Bagaimana di saat kita melakukan amal dunia pergi ke pasar, dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Bagaimana yang bekerja ke sawah dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Maka ini semua akan dihadirkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Di samping nanti diajar, kita akan dididik oleh Imam Ghazali Bagaimana agar kita menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya dalam arti ibadah yang khusus kayak sujud, ruko. Kenapa kita susah bangun malam? Nanti Imam Ghazali yang membangunkan kita. Kenapa kita malas bersedekah? Nanti oleh Imam Ghazali kita diberi motivasi agar motivasi itu adalah pendorong. Kita diberi uh, oleh Imam Ghazali dipacu, dicambuk agar kita menjadi dermawan dan begitu seterusnya. Maka oleh Imam Ghazali disebutkan ini. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila an disebutkan I'lamu ketahuilah I'lamu ketahuilah ikhwani wahai saudara-saudaraku. Lihat sapaan Imam Ghazali yang penuh dengan makna persahabatan. Wahai saudara-saudaraku, padahal murid-muridnya ini. Imam Ghazali waktu itu menu mendikte, mengimlak ini untuk murid beliau Beliau menyebut murid beliau, "I'lamu ketahuilah ikhwani wahai saudara-saudaraku." Ikhwani itu ada ya nidaknya yang dibuang ya, ikhwani ya. As'adakumullahu As'adakum semoga Allah As'adakumullah semoga Allah membahagiakan kamu wa iyaya dan aku juga bimardatihi membahagiakan dengan diberi keridoan ketahuilah apa yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali ini annal ibadata bahwasanya ibadah itu samratul ilmi buah daripada ilmu samratul ilmi buah daripada ilmu Artinya apa? Kalau orang menuntut ilmu lalu tahu kok males ibadah, ini ilmunya enggak berbuah, yaitu ilmu yang enggak manfaat. Para bapak ibu bangun malam pahalanya besar loh ya. Setiap sepertiga malam Allah menyeru siapa yang minta ampun akan diampuni, siapa butuh hajat akan dikabul hajatnya. Tahajud pahalanya besar, hajat di tengah malam pahalanya besar, witir besar. Ngerti pahalanya besar, sudah dapat ilmunya. Bangunnya selalu terlambat. nggak pernah rindu bangun malam. Ketahuilah, itu ilmunya ilmu gabuk. Ilmu tidak berbuah. Ilmu yang tidak manfaat. Tidak rindu sholat berjamaah Padahal ngajinya setiap hari. Tidak ada pengajian kecuali hadir. Lah kok jamaah, sholat jamaah masih malas ini. Waduh, Masya Allah. Jangan-jangan ilmunya ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayati, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Beliau mengingatkan kepada kita agar kita itu selalu menelaah atau ngoreksi hati kita. Kalau kamu dapat ilmu kok males-malesan mengamalkan, tanyakan hatimu kamu cari ilmu untuk apa? Hanya untuk pamer kepada teman-temanmu, bahasanya aku tahu ini hadisnya, ini dalilnya. Ilmu yang tidak ada gunanya. Jadi jelas bahasanya, Siapapun dari kita menuntut ilmu ini karena ingin mengamalkannya. Kalau tidak ingin mengamalkannya, untuk apa cari ilmu? Jadi insya Allah setelah ini memang harus dengan Imam Ghazali kita akan dicambuk betul ini. Jangan sampai kita ini tergolong orang yang rajin menuntut ilmu, jarang mengamalkannya uljima bilijamin min nar mulutnya nanti akan dikeluh diikat dengan pengikat dari api neraka nanti masuk neraka maka disebutkan oleh Imam Al-Imam Ghazali rahimahullah taala annal ibadata thamratul ilmi ibadah itu buah dari ilmu dan ibadah yang tidak dibarengi ilmu tidak diterima enggak sah ilmu tanpa menghadirkan ibadah maka ilmu kosong, nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Dan kita harus koreksi ilmu kita selama ini manfaat atau tidak ya. Sudah dikasih tahu misalnya oleh Imam Ghazali, kemarin oleh Imam Haddad, tobat, jaga mata, eh mata masih jelalatan, ilmunya tidak manfaat. Wa faidatul umri untuk keuntungan daripada usia kita itu ya ibadah. Artinya apa? Jika orang tidak terdidik untuk beribadah, ini orang bangkrut di dalam umurnya ini. Umur ini berlalu. Umur itu berlalu, yang umurnya 60 tahun, lah sekarang kok sudah 57, berapa tahun lagi kira-kira? Tiga tahun. Kok kurang ibadah, maka ketahuilah. Maka dia tidak punya keuntungan. Faedatul umri. Faedah. Keuntungan. Ini adalah bahasa renungan sebetulnya. Jangan sampai umur kita sudah banyak, tak taunya ibadah kita sedikit. Wahasilul abidil akuyai itu adalah penghasilannya hamba-hamba Allah yang kuat. Kuat di dalam apa? Kuat di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Yang senantiasa berusaha dan berusaha untuk berbuat baik, mengabdi kepada Allah. Maka ini mereka mudah untuk melakukan ibadah. bangun malam insya Allah ya mulai malam ini yang sudah bangun malam terus dilanjutkan yang belum bangun malam cobalah beli beker nggak cukup satu beli dua ya apa-apa ambil air di samping tempat tidur kita kalau sudah bangun susah langsung aja air ambil siramkan di muka sendiri insya Allah bangun nanti itu semuanya pahala begitu Dan kadang-kadang merasa berat memang. Tapi nanti kalau sudah biasa, nggak enak kalau terlambat tidak bangun malam. Untuk memohon kepada Allah dan doakan sahabat-sahabat kita, saudara kita ya. Masya Allah. Dan ini bisa mengunci kemaksiatan di awal waktu. Kalau orang rindu bangun malam, dijamin tidak senang nonton film jam 11. Sebab kalau nonton film jam 11 malam, selesainya jam 1 Habis itu ngantuk, subuh kebablasan. Jangankan sholat jamaah, sholat, ah, jangankan sholat malam, jamaah pun sudah enggak. Hilang, bubar. Sudah begitu katanya ahli ngaji. Wah ini khawatir ilmu tidak manfaat. Matikanlah televisi jika hobi nonton televisi. Mulai jam 10, 11 sudah dimatikan. Tidur nyaman jam setengah 4. Itu paling lambatnya bangun ya jam 3, bangun sudah kalau suka ngantuk ngambil bikin kopi dan sebagainya inilah hamba-hamba yang kuat di dalam memerangi hawa nafsu wabidoatul aulia ini adalah modal barang barang atau atau ini adalah sesuatu yang mulia yang dimiliki oleh para kekasih-kekasih Allah ini adalah ibadah itu bagi kekasih Allah kayak harta kekayaan gitu. Sampai diceritakan oleh Al-Imam Haddad kayak Robiah Adawiyah itu kalau sudah masuk malam itu Masya Allah merasakan kebahagiaan hidup adalah di saat memasuki malam dan ia akan merasa berduka di saat terbit matahari. Karena di malam hari sungguh dijadikan malam untuk berasyik maksyuk. Memadu kasih kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadaba man nidda'a mahabbati idha janna layluna ma'anni. Buku berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku, cinta kepada Allah jika malam tiba tak taunya lebih senang tidurnya. Bahan koreksi barangkali. Keutamaan luar biasa ya bangun malam. Karena zaman ini televisi luar biasa ganggu ya. Luar biasa ganggu. Dan para kekasih-kekasih Allah tidak pernah meninggalkan bangun malam. Dan wali-waliullah itu diangkat adalah di sepertiga malam akhir itu. Jadi wali kekasih Allah, Allah mengangkat kekasih-kekasihnya itu adalah sebelum subuh itu. Antara jam 2 sampai pagi itu. Nah yang tidur terus gak bisa jadi wali itu ya. Nah, wali murid saja. Wali-wali murid. Jadi para kekasih Allah, biarpun seandainya orang itu bekerja, tapi di dalam kerjanya sambil zikir. Sampai ada suatu ketika ada wali meninggal, wali abdal. Wali abdal itu tidak ada meninggal, kecuali langsung diganti dengan wali yang lainnya. Dari permusyawarahan para wali, ada wali yang meninggal, lalu mencari penggantinya siapa. Ternyata masuk pasar, di situ ada seorang seorang yang berzikir kepada Allah sambil jualan. Setelah didahului dengan sholat-sholat, sambil jualan berzikir kepada Allah, diangkat jadi waliullah. Mahal itu ya. Sepertiga malam akhir itu mahal. Wali dan wali itu adalah orang yang selalu menjaga dari syariat Nabi Muhammad, menjaga syariat Nabi Muhammad. Syariat wali itu mahfud, terjaga nggak banyak kepleset dalam dosa. Iya bersalah, tapi nggak terlalu banyak-banyak. Sampai disebutkan oleh Syekh Islam bin Kama annal awliya, kama annal anbiya ama'sumuna fa innal awliya mahfuzuna. Kama annal anbiya sumun seperti halnya kalau para nabi itu kan maksum terjaga dari dosa, maka waliullah itu penerus Nabi Muhammad, penerus para nabi. Kama annal awliya ambiya'a ma'sumuna fa innal awliya'a. Maka sesungguhnya para waliullah itu mahfuduna, terjaga. Artinya dijaga oleh Allah, enggak banyak kepleset. Muafak, dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi waliullah itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mazala abdi yataqarrabu ilayya bil faraidi senantiasa hambaku itu adalah mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu menjalankan yang fardu perintah Allah dilaksanakan hatta uhibbahu sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu kalau sudah aku mencintai nah hadis qudsi. Allah berfirman, "Hambaku ada yang selalu beribadah terus sampai aku mencintainya." Kalau aku sudah mencintai hambaku itu, aku akan menjadi matanya. Aku akan menjadi tangannya untuk memukul. Aku akan menjadi kakinya untuk berjalan. Aku akan menjadi telinganya untuk mendengar. Maksudnya apa? Bukan Allah jadi telinga, bukan Allah jadi tangan, bukan. Maksudnya Allah akan menjaga telinganya. Ini para kekasih Allah ini. Orang kalau sudah rajin ibadah benar, melatih dengan kerinduan kepada Allah ibadah, ibadah, ibadah dengan khusyuk, berusaha mengamalkan ilmunya, maka sampai Allah mencintai orang tersebut. itulah waliullah. Kalau sudah waliullah itu cirinya itu. Matanya itu dijaga oleh Allah. Allah menjadi matanya, bukan Allah jadi mata, bukan. Matanya itu susah untuk maksiat. Tangannya itu susah untuk maksiat. Sebab ada orang digampangkan oleh Allah untuk maksiat. Kakinya mau melangkah kepada kemaksiatan susah. Ibaratnya waliullah itu kalau mau pergi melakukan kemaksiatan baru ngambil sepeda motor sudah bocor itu, nggak jadi berangkat. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang betul-betul musuh Allah dihinakan oleh Allah, lihat. Sudah maksiat lancar, duitnya banyak, nggak sakit-sakitnya. Jadi maksiat, maksiat, maksiat. Jadi yang kayak Firaun. Jadi ada orang-orang yang oleh Allah dijaga ya. Subhanallah, susah maksiat. Semoga Allah menjaga kita semua sehingga kita susah maksiat. Ngeri ya. Maksiat itu kadang-kadang seperti tidak disadari. Begitu kuat pengaruhnya. Eh. Akalnya itu faham kalau itu gak benar, gak baik. Tapi kenapa semangat maksiat terus? Karena orang itu belum dijaga oleh Allah. Ada saja kalau orang dijaga oleh Allah ya, Caranya Allah menghentikan kemaksiatannya ini gampang. Makanya selalulah kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita dari kemaksiatan. Kalau sudah Allah menjaga kita dari kemaksiatan, gampang itu nanti bagi Allah. Waliullah ya. Maka kalau ada wali maksiatnya banyak itu wali palsu, walinya syaitan itu. Jadi waliullah itu lebih dekat kepada syariat akhlaknya paling bagus karena dia penerusnya Nabi paling dekat tingkah lakunya adab dan tata keramanya kepada Rasulullah jangan percaya wali-wali yang gak sholat wali-wali yang melakukan haram itu adalah walinya syaitan itu Waliullah kekasih Allah itu adalah dekat sekali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah pewaris Nabi Muhammad ingin mencoba meniru Nabi Muhammad tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmunya ada ibadahnya kuat. ini masya Allah bangun malam gak kenal sholat berjamaah gak kenal maksiatnya jalan mau jadi wali gak bisa jadi waliullah itu adalah orang-orang yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu adalah kebanggaannya waliullah. Dan orang untuk menikmati ibadah itu perlu perjuangan. Ibadah kok nikmat ya. Sampai Nabi Muhammad sholat itu menjadi kurrotu penyejuk hatinya. Hiburannya sholat. Dan para kekasih Allah itu hiburannya sholat. Waduh, belum nyambung kalau sholat jadi hiburan. Zaman dahulu. Zaman sekarang saja kita masih bisa melihat guru-guru kita Habib Salim Syatiri Habib Umar bin Hafiz Beliau itu sudah sakit namanya Habib Salim itu sakit sehingga kakinya itu ada selangnya itu. Itu sakit parah ya. Kemana-mana pakai obat dan beliau bawa suntikan dan disuntikan sendiri, masya Allah. Itu yang namanya sholat itu kayak orang kelaparan lalu dapat sate begitu. Di bulan Ramadan, habis sholat maghrib, beliau sholat ba'diyah, awabin, 6 rakaat plus nanti tidak tahu sholat apa saja. Sampai masuk isya nanti. Sholat isya terawih di masjid Buftem, masjid beliau, Rubat. 20 rakaat. Pindah lagi nanti ke masjid Ba'alawi. 20 rakaat setelah itu ikut lagi di masjid al mukhdor 20 rakaat. Tatanya kita pergi ke masjid Al-Idrus ada lagi Habib Salim. Ini ini bagaimana? Sholat kok dikejar-kejar kayak luar biasa ya, Masya Allah. Jadi memang gemar. Karena koidahnya di dalam di dalam fikih kita semua sholat yang disunnahkan berjamaah itu kan sunnah untuk diulang ya Jadi Habib Salim mengulang itu. Jadi tidak ada masalah. Sholat terawih di ini, sholat terawih di tempat lain, sholat terawih ini boleh, tidak ada masalah. Habis itu, maka nanti insya Allah Ramadan nanti pesantren Al-Bahjah sholatnya agak malam. Barangkali ada orang yang pengen ngulang sholat dari masjid mustaqim lah. Ada yang berbisik. Jangankan ngulang, sekarang ini sudah mulai dirusak sholat 20 dijadikan di 11 ya. Insya Allah ya, 11 masih lumayan sholatnya daripada tidak sholat. Tapi janganlah karena katanya ahli ngaji kok sholat cuma 11 rakaat ya. 20 rakaat plus nanti cari masjid lagi yang malam sholat lagi. Jadi ini para kekasih Allah begitu. Jadi kayak orang kelaparan itu artinya rindu sekali untuk sholat. Duduk sholat lagi, duduk sholat lagi. Allah, kalau enak sekali ya kalau kita sudah seperti itu ya. Belum. Dan ada orang berjuang Imam Haddad menyebutkan bahwasanya Orang berjuang untuk menemukan lezatnya sholat itu ada 20 tahun mujahadah. 20 tahun berusaha sholat pelan, halus, dibarengi dengan tangis, dibarengi dengan ini. Baru 20 tahun menikmati. Lah yang nggak pernah mencoba sholat itu nggak tahu kapan bisa menikmati sholat itu. Nah kalau kelas kita ini tidak pernah mencoba untuk sholat khusuk misalnya, kira-kira kapan kita bisa menikmatinya? Ini setelah berjuang misalnya hari ini Anda atau kita semua berusaha di dalam sholat. Hati-hati bacaannya yang fasih pelan-pelan. Maknanya dipahami Allahu Akbar. 20 tahun kemudian kita baru menemukan nikmatnya ibadah. Jadi perlu perjuangannya. Nah maka harus memulai kita. Mulai dari sholat kita bangun malam duha jangan ketinggalan ini termasuk rawatib, sholat sunat yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Bahkan termasuk yang namanya witir dan duha itu wajib bagi Nabi Muhammad. Tapi sunnah bagi umatnya. Jadi setiap sholat sunat yang wajib bagi Rasul itu adalah sunatnya dikukuhkan untuk kita. Duhaan itu wajib bagi Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan duhaan itu tidak wajib bagi Rasulullah. Makanya Rasulullah kadang menghilangkan. Ada pendapat bahwa saya mengatakan termasuk witir, duha, itu adalah wajib bagi Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya wajib bagi lo khusus. Karena wajib bagi Nabi Muhammad maka baca kita ini adalah wajib khusus untuk Rasul. Ini menunjukkan karena begitu pentingnya sholat tersebut. Duha dua rokaat minimal itu. Sekedar cukup itu. Plus kalau tahu nambah empat rokaat. Kalau bisa enam rokaat. Kalau bisa delapan rokaat. Ketahuilah 20 menit nggak nyampe, lebih lama nonton sinetron satu jam. Sama ngantri itu, ngantri beli apa itu, masalah beli minyak goreng, minyak apa, oh ngantri berdiri. Jadi sholatlah dua rokaat, atau empat rokaat, atau delapan rokaat. Sholat malamnya nggak usah banyak-banyak ya. Kalau sholat malam nggak usah banyak-banyak, nanti capek. Ambil saja tujuh rokaat Tiga rokaat witir paling akhir ya. Sisanya dari tiga berapa? Ada empat. Dua-dua ya. Dua rokaat yang pertama, solat yang macem-macem ya. Ada tahajud, hajat, istikharah. Begitu, digabung aja sudah. Karena kita belum bisa banyak. Tapi niatnya yang banyak. Solat hajat, solat wudhu ya. Habis wudhu, solat wudhu tahajudnya masuk di situ, hajatnya masuk di situ, istikharahnya masuk di situ. Wah, banyak pahalanya. Pahalanya utuh itu nanti. Terus dua rakaat lagi, apalagi sholatnya. Cukup, kalau tidak tujuh, lima aja lah. Yang penting rutin. Lima rakaat saja rutin, Masya Allah. Ini adalah kelas rendah. Lumayan daripada tidak. Setelah itu berzikirlah kepada Allah. Kemudian tutuplah dengan doa. Doa memohon kepada Allah sesuka Anda dan juga setelah itu kalau bisa kalau orang bisa bangun malam itu ditutup dengan sujud syukur bersyukur kepada Allah karena kita telah dibangunkan oleh Allah jadi besok mudah kita bangun lagi mensyukuri nikmat itu jangan hanya nikmat dapat duit kita bisa beribadah syukuri langsung nanti oleh Allah akan dimudahkan kita untuk ibadah ini Watarikul atqiya ibadah itu adalah cara hidupnya orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini Masya Allah. Cara hidupnya orang bertakwa adalah beribadah. Wakismatul a'izzati dan itu bagiannya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tanda kalau orang itu dimuliakan oleh Allah gampang ibadah dan tanda kalau orang itu dihinakan oleh Allah gampang maksiat. Wa maksidu dawil himmati dan itu adalah puncak impiannya orang-orang yang penuh semangat di dalam mencari ridho Allah. Jadi kalau orang yang rindu kepada Allah itu langsung diwujudkan dalam bentuk gemar ibadah. Lah katanya mengku cinta Allah, rindu Allah, enggak pernah ibadah, ngomong kosong itu adalah bualan. Wa syiarul kirami. Ibadah itu adalah syiar. Simbol kebesaran. Simbol kebesaran orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang yang dimuliakan Allah itu simbolnya jelas. Rajin ibadah. Nah kalau ada kekasih Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, tapi nggak rajin ibadah, maka simbolnya tidak terlihat. Wa khirfatur rijal dan itu adalah penggawean. Pekerjaannya rijal maksudnya bukan laki-laki saja. Ar-rijal maksudnya orang-orang yang rijal maknawi ini bukan rijal hakiki. Maknawi, rijal. Itu adalah hirfah. Hirfah itu adalah pencaharian, kerjaan. Profesinya ar-rijal orang-orang besar. Jadi yang dimaksud rijal sini rijal maknawi, bukan rijal lafzi. Laki-laki, perempuan nggak masuk nanti ya. Ar-rijal, rijal maknawi maksudnya ar-rijal orang-orang hebat. Waktiaru ulil absori dan pilihannya ulil absor. Ulil absor jangan ulil absor adalah orang yang mempunyai kejernihan pandangan hati. Ada Orang yang paling berbahaya membawa musibah namanya kok oli absor ya, diganti aja. Hah? Jangan pakai ulil absor ya. Ada sahur penulis liberal namanya ulil absor, masya Allah. Itu orang yang paling membahayakan. Saya jadi ingat kami nyebut nama itu ya. Kok pakai ulil absor disebut saja. Ulil asror, ulil ulil ashror. Jadi jangan ulil abror. Ashror itu syar. Orang yang punya kejahatannya banyak itu. menodai Nabi Muhammad, menodai Islam ya. Itu anaknya kiai. Hati-hati. Dicalonkan jadi pengurus besar NU, NO. musibah kalau jadi ini bubar jalan NU. NO. Ini hati-hati. Ada Bahaya sabilus sa'adati ibadah itu adalah jalan menuju kebahagiaan Meminhajul jannati dan jalan menuju surga Yang pengen surga harus rajin ibadah Kalau pengen surga tapi nggak mau ibadah Ini adalah orang dungu Mau makan nggak mau ngang, mau kenyang nggak mau ngangkat tangannya memasukkan ke mulut nggak mau usaha nggak mau ngunyah. Jadi ini harus ibadah ini Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhanmu wahai hamba-hambaku fa'budun. Diperintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan kemuliaan seorang hamba adalah di saat ia merasa dirinya hamba. Maka akan menjadi hina di hadapan Allah kalau dia lupa hak hambaannya. Kita ini semakin merasa diri kita sebagai hamba, maka di hadapan Allah semakin mulia. Qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna hadha kana lakum jaza'aw wa kana sa'yukum mashkuro. Inna hadha kana lakum jaza'a. Ketahuilah, bahasanya hadha, nikmat surga itu adalah karena lakum jazaa. Balasan untuk kamu. Wahai ahli ibadah jangan khawatir. Balasan ibadahmu adalah surga wa sa'yukum mashkura. Ketahuilah usahamu di dalam beribadah di dunia itu akan dibalas. Mashkura akan disyukuri, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma kemudian Inna nadhurna fiha wa ta'ammalna tariqaha. Setelah itu kami coba renungi kata Imam Ghazali. Nah inilah, ayo kita ngerenung bareng Imam Ghazali. Aku renungi fiha di dalam ibadah itu. Wa ta'ammalna dan aku am, ta'am, aku renungi tariqaha jalan menuju ibadah. Menuju menjadi ahli ibadah itu. Orang menjadi ahli ibadah ini ternyata enggak gampang min mabadiha ila maqasidiha awal akhir semua proses menjadi ahli ibadah itu allatihiya amani salikiha yang merupakan impian orang-orang yang menuju jari keridhaan Allah jalan jalan ibadah tadi itu apa wa idahiyya tariqun wa'run ternyata itu jalan yang susah Subhanallah kata Imam Ghazali diingatkan menjadi ibadah ahli ibadah itu ternyata berat, jalannya susah. Wasabilun sok pun jalan yang repot. Kathirul akobati banyak tebing-tebing yang menghalangi untuk sampai mau jadi ibadah ini ada aja godaannya. Syadidul masyakoti sangat merepotkan. Ba'idatul masafati dan jauh perjalanannya Adimatul afati banyak kerusakan-kerusakannya. Ada riak, rajin ibadah di masjid karena pengen diambil mantu Pak Kiainya kan bisa. Pengen diangkat jadi wakil rakyat caleg. Ini kan bisa saja rajin ibadah. Kathirul awaiki banyak tantangan halangan-halangannya wal mamanik dan halangan-halangannya. Hafifatul mahaliki Rupanya untuk menuju ibadah ini adalah banyak kerepotan. Diliputi oleh sesuatu yang menghancurkan kita. Maka untuk menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya ini berat. Maka diperhatikan, nanti kita perhatikan satu persatu bagaimana. Jangan Imam Bolzali akal kita ini menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Tulus, ikhlas, benar-benar. Wal maqati'i ghaziratul a'da'i. Ah, ah, ah. mahalik wal maqati. Jadi banyak yang menghancurkan dan memutus. Eh tiba-tiba enggak sampai putus di tengah jalan. Ah enggak jadilah. Sudah ngaji, rajin ngaji 4 tahun putus di tengah jalan akhirnya menjadi orang enggak baik. Rugi, berarti belum sampai. Ghaziratul a'da godaannya banyak, lawan-lawannya banyak. Al ustad televisi, toko semakin laku, apalagi usaha semakin lancar. Ini kan godaan-godaan untuk ahli ibadah ya. Ini godaannya banyak. Walqutta yang memutus perampok-perampok di tengah jalan ini banyak untuk menjadi ahli ibadah. Azizatul asya'i wal adba. Waduh, enggak banyak pengikutnya grup ini. Grup ini susah pengikutnya. Mencari grup ibadah susah. Coba jadikan grup motor apa? Rame. Grup musik apa? Waduh pengikutnya banyak. Grup ibadah bangun malam bergabung dengan Al-Bahjah nanti akan dibangunkan. Yang daftar berapa kira-kira? Minta di SMS ya nanti. Semoga semuanya adalah ahli ibadah. Amin. Wahakada dan begitulah yajibu maka wajib antakuna Memang begitulah seharusnya karena ibadah sangat mulia. Jalannya hebat susah. Kalau kita ingin mendapatkan permata yang hebat, kita nyelam di lautan yang dalam. Lianna tarikul jannati sebab itu jalan menuju surga. Ibadah ini banyak tantangannya karena itu jalan menuju surga. Fayasiru hadha maka yang demikian itu adalah tasdikon menjadi pembenar lima qalahu sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ingat dan ketahuilah wa innal jannata huffat bil makarih surga itu diliputi sesuatu yang tidak menyenangkan ini enggak boleh itu tidak boleh ini enggak boleh laki-laki ada perempuan cantik lewat di depannya dilarang. Duh Allah susah ibadah. Ada rezeki tapi haram, enggak boleh. Semuanya enggak boleh. Mengumbar hawa nafsu untuk cari kepuasan enggak boleh. Lah ini karena apa? Surga itu. Wa innan nara hufat bisyahawat. Tapi yang namanya neraka itu wah menarik. Sehingga kalau ada konser di tengah-tengah alun-alun, biarpun hujan deras masih ramai. Setannya banyak. Tapi pengajian alhamdulillah tadi hujannya adalah sebelum setelah kita datang. Kalau belum datang bagaimana? Insya Allah lebih ramai karena sudah jadi ahli ibadah ya. Enggak gentar. Sebab ini pesan umum khawatir nanti musim hujan jamaahnya tinggal separuh. Wah, belum kenal Imam Ghazali ya. Insya Allah nanti biarpun hujan deres kemikil dapat pahala. Tetap berangkat insya Allah. Ini sampai di sini saja. Insya Allah ini adalah kitab Minhajul Abidinya yang ditulis oleh Imam Ghazali dan ini adalah buku akhir Imam Ghazali. Intinya apa? Kita akan dididik oleh Imam Ghazali untuk menjadi ahli ibadah yang bekerja punya cari duit, ahli cari duit tetap cari duit. Tapi bagaimana sambil cari duit kita menjadi ahli ibadah? Ayo berangkat dengan Ustaz, itu juga godaannya gede. tentang dia pengajian sana sini dipikir sudah banyak pahala, susah bangun malam. Kan saya sudah banyak ceramah, kan banyak ibadah ya. Saya kan ngaji, sasani ibadah saya kan ngaji, sehingga tidak pernah merasakan bangun malam. Ini musibah, ada godaannya. Makanya kalau ada santri nggak bangun malam ini waduh ini kelewatannya. Ada santri mondok lama 7 tahun, 8 tahun nggak kenal bangun malam, Masya Allah. Itu tanda ilmu yang nggak manfaat. Mohon maaf ya, ilmu manfaat ini adalah rahasia, luar biasa. Ada orang ngeluh Bapak ibunya itu ngeluh, anak saya itu mondok 11 tahun, subuhnya kelewat terus. Jangankan bangun malam. Ini cerita, kenyataan ini sampai nangis-nangis anak saya saya pondok padahal di pondok pinter sampai menjadi percontohan di kelasnya tapi kok pulang begitu gimana itu ilmu yang nggak manfaat maka hati-hati dengan ilmu yang nggak manfaat Nabi Muhammad mengajari kita Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa Ya Allah aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat Nabi Muhammad ilmunya manfaat semuanya tapi itu pendidikan untuk kita Ah, ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita ini, na'udzubillah ya, serajin ngaji, rajin ibadah, nuntut ilmu, tapi ilmunya hanya di otak saja, tidak sampai di melewati tenggorokan. Nanti ada pernah disebut oleh Rasulullah, ada orang membaca, membaca ilmu, membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an dan ilmu itu la yatajawazu an hanajiri. Gak akan lewati tenggorokannya. Ilmunya di otak. Kalau suruh diskusi nomor satu, seminar. Oh, kita membantu. Sampai satu ketika seorang alim besar Dr. Muhammad Sadi, Said Ramadan Al-Buti. Beliau melakukan diskusi di bawah masjidnya di atas. Diskusi tentang memberdayakan kaum muslimin Islam bagaimana mengangkat Islam dibarengi dengan profesor-profesor begitu. Setelah itu kepangkas adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dokter Bukti nunggu ke orang belum pada bubar, barangkali nunggu adzan selesai baru mereka naik ke atas ya. Setelah adzan selesai komat, lah kok belum bergerak mereka itu. Akhirnya beliau dengan menitikkan air mata keluar dari tempat diskusinya para profesor itu. Loh katanya mengajak orang dekat kepada Allah. Lah dipanggil Allah kok tidak naik. Makanya unik ya kalau punya pengajian para bapak, para ibu. Jangan sampai hilang sholat jamaahnya ya. Hentikan jamaah dulu. Makanya kadang-kadang kita ini agak berat kalau pengajian duhur itu biasanya asar hilang ya. Ibu-ibu kalau sudah asar hilang nggak mau sholat di masjid, sholatnya di rumah kan sayang. Sudah sampai di masjid tidak sholat di masjid. Dan ini banyak pengajiannya, dah. Banyak pengajian, apalagi musim maulitan itu. Waduh, wah Giliran sholat asar malah hilang. Loh, gimana ini? Rajin sholat di masjid berjamaah. Maka dari itu harus diperhatikannya. Dokter Putih menitikkan air mata. Lah kalau yang mengajak kepada Allah tidak pernah yakin bahwasanya kemuliaan ada pada Allah, bagaimana akan bisa menular kepada orang lain? Makanya ilmunya enggak manfaat nanti. Menangis beliau, akhirnya cerah beliau. Ah, diskusi kok begitu. Maka harus punya prinsip. Makanya yang pengen kita ada pengajian diupayakan jangan mangkas waktu sholat. Kadang-kadang mau ditinggal ya tidak enak. Kadang, -kadang terserah salah lah. Tapi semoga ke depan pada tahu jangan sampai pengajian itu memangkas waktu sholat. Sholat. Baru setelah itu dilanjutkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishowab. Enggak mungkin ada yang mau ditanyakan. Pada pada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya oh yang saya hormati, satu bekal kita meninggal adalah anak yang soleh. Tapi bagaimana kalau kebetulan ada orang tua mempunyai anak, tapi waktu masih kecil, apakah mati masih kecil? Ya, apakah itu bermanfaat bagi orang tanya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada keutamaannya. Lain lagi itu. Ada riwayat dan banyak riwayat tentang anak kecil. Intinya apa? Kalau ada anak meninggal sebelum balik, tempatnya adalah surga. Al-wildan, anak-anak kecil yang melayani. Itu nanti akan menjadi pelayan-pelayan surga. Di dalam Al-Quran disebut pelayan surga anak-anak kecil itu. Itu adalah orang anak yang meninggal. Jadi anak kecil tidak mendoakan orang oh, dia mati duluan ya. Tetapi insya Allah orang tuanya akan mendapatkan pertolongan dari anak itu. Maka dari itu harus kita hibur orang-orang yang ditinggal anaknya. Anaknya masih kecil meninggal, itu sebetulnya tabungan. Tapi kita pengennya anak kita gede masuk surga, kan begitu ya? Karena itu adalah ke hiburan juga. Tapi kalau ada anak kecil mati, itu ketahuilah. Di alam barzah, pelukan ibundanya nggak ada apa-apanya. Karena dia dimuliakan di alam barzah. Belum lagi di akhirat nanti akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun itu anaknya orang kafir, kalau masih kecil mati, surga itu. Karena belum punya dosa. Kita ini yang kalau mati bagaimana? Iya. Kalau anak kecil mati masuk surga, kita ini mata kita, tangan kita, telinga kita, semuanya ini harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus bertanggung jawab atas ini semua. Kalau anak kecil manfaat. Itu tidak masuk bab wawaladun wawaladin solehin yad'ulahu dan anak soleh yang mendoakannya bukan bagian itu. Artinya apa? Yang kita tinggal kalau ada orang mati punya anak soleh, maka anak itu nanti yang akan mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab enggak yang lainnya pada para jemaah yang lain kami silakan yes Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wabarakatuh Kalau manusia berkehendak itu mempunyai hajat tapi kalau Allah berkehendak dia tidak berhajat sebentar mohon kurang dengar suaranya mau diangkat suaranya kalau manusia berkehendak itu ada hajatnya tapi kalau Allah berkehendak tidak berhajat mohon penjelasannya Bu ya baik Mungkin maksudnya begini. Kita mau makan karena pengen kenyang ya. Ya. Mungkin maksudnya barangkali dia membaca kalimat panjang enggak tahu di mana. Tapi iskal ya. Kalau kita mau makan karena pengen kenyang ya. Jadi ada goyah tujuan yang dibidik oleh kita. Kalau Allah tidak boleh dikatakan Allah menciptakan manusia karena pengen untuk disembah, bukan. Karena itu kewajiban. Jadi bukan karena Allah punya keinginan. Seandainya manusia ini tidak menyembah Allah, kebolehan Allah tidak akan kurang. Jadi kalau Allah berkehendak mungkin karena pertanyaannya kurang mbak kita tidak jelas barangkali kalimat yang dibaca disempurnakan kalau Allah berkehendak bukan karena ing apa ada maslahat yang diharap kembali kepada Allah karena Allah yang punya maslahah bukan Allah tidak butuh dengan pengabdian kita sembah kita nyembah Allah kita beribadah kepada Allah Allah tidak butuh sama sekali tapi itu kebutuhan kita tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu ada maksud di balik ini semua tapi kalau Allah menciptakan terserah tidak boleh ditanya. Kenapa ya Allah kau matikan anak kecil? Kenapa kau beri sakit anak kecil? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Sehingga tidak bisa dikatakan Allah itu tidak adil. Allah dolim. Enggak. Anak kecil kau dibunuh. Ya Allah. Anak kecil kau bunuh. Ya Allah kau dolim. Enggak. Karena orang dolim itu apa? Dolim itu adalah orang. Kalau orang dolim adalah semestinya memberikan tapi tidak memberikan. Semestinya. Seharusnya aku rawat, tapi tidak aku rawat. Kan begitu. Tapi kepada Allah, siapa yang mengharuskan Allah? Ya Allah harus kau rawat anak gini. Ada yang ngomong gitu? Tidak ada. Jadi tidak ada kalimat dolim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Allah. Allah tidak dolim kalau Allah memberi sakit pada orang. Karena Allah ingin memuliakan dengan penyakit ini. Amang mengampuni dosanya. Jadi tidak ada maksud atau maslahah yang kembali kepada Allah karena Allah yang punya maslahah. Barangkali seperti itu gambaran pertanyaannya. Kalau manusia mah ada mau. Kita beribadah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Kita ingin ada mau. Dengan kemauannya itu baik atau tidak baik. Kalau tidak baik makan neraka, kalau baik apa surga yang didapatkannya. Ini yang tertulis dulu. Saya mau bertanya masalah warisan saya punya empat saudara kandung. Ayah saya meninggal dan ibu menikah lagi. Apakah seorang ibu mendapatkan hak waris dari ayah saya? Iya dong. Tetap waris. Menikahnya kan setelah bapaknya mati. Bapaknya mati langsung dapat hak waris. Adapun masalah menikah lagi ini urusan lain. Biasanya ini anak yang tidak rela. tak mau ibunya menikah lagi. Makanya akhirnya nggak dikasih waris ini termasuk kedoliman anak. Jika ibunya, mohon maaf, ini adalah kedoliman sebagian manusia. Seorang anak, kadang-kadang ibunya, mohon maaf, umur masih uh, belum terlalu tua. Kemudian perlu perlindungan. Kadang-kadang tuntutan anak, nggak boleh nikah, nggak boleh nikah, Masya Allah. Jangan dianggap ibu itu sebagai ibu saja, maka anggaplah ibumu itu juga sebagai wanita yang kadang buluh, butuh kepada pengayoman seorang laki-laki. Begitu sebaliknya kadang-kadang ada seorang anak ibunya meninggal paling marah kalau bapaknya menikah lagi. Ada ibunya meninggal marah kalau bapaknya menikah lagi. Salah. Bapak itu bukan sekedar bapak. Bapak juga seorang laki-laki yang sesaat ada syahwatnya. Dan itu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan pernikahan. Apa yang bisa dilakukan seorang anak kepada bapaknya? Hanya maling membantu, melayani dalam makanan. Tapi ada hal yang tidak bisa dilayani oleh anak. Maka di sini harus barangkali perlu dibantu untuk yang baik kalau bapak menikah ambil orang yang solehah. Dan juga kalau ada seorang mau menikah lagi punya anak, hati-hati jangan asal menikah. Dapat perempuan yang gak benar nanti ada ibu tiri yang gak beres itu. Jangan sampai hilang kesan ibu tiri nanti. Tetap mempunyai ibu baru. Nah. Bapak baru yang baik. Biasanya ini hawa nafsu nggak mikir ya. Sebab banyak ini seorang perempuan suaminya meninggal menikah dengan laki-laki anaknya terlantar nih. Salah pilih itu pasti itu. Dan bagi seorang suami kalau menikah dengan seorang perempuan kebetulan perempuan itu kok sudah punya anak misalnya anggap anak itu adalah santrinya. Jadi harus kita mengabdi kepadanya. Jangan kayak dianggap anaknya orang ya, masya Allah. Anaknya istri kita. Memang bukan dari kita, tapi anaknya istri. Maka tidak ada kedoliman. Tidak ada kedoliman karena ini anak bawaan. di disampingkan tidak. Kita perlu banyak amal. nggak susah-susah cari murid kan? Istri kita membawa. Kalau perlu anak-anak muda ini menikah dengan istri yang anaknya 10 nggak apa-apa. Nah, wah hitung-hitung punya santri 10 ini. Nah, <laughs> nggak apa-apa. Jadi apa? Maksudnya itu yang baik. Jangan kalau sudah begitu ada. Sekarang banyak kezaliman. Kita sudah sering ada orang mengadu. Setelah ibu saya menikah lagi ini, aduh, dengan saya nggak perhatian. Sebab kalau mau bantu saya itu pasti bapak marah, bapak tiri itu marah-marah. Atau sebaliknya, saya mempunyai seorang bapak menikah lagi. Gara-gara menikah lagi ini bapak saya itu kalau ketemu saya sembunyi-sembunyi. Wah, bermasalah. Ini. Jadi tetap ya ibu ini tetap dapat warisan. Seorang bapak meninggal, yang ditinggal adalah ibu dan anak-anak. Maka ibu langsung dapat warisan. Warisannya adalah seperdelapan ya. Ada anak-anak. Anak-anaknya lihat laki atau perempuan. Kalau laki-laki bagi sama, kalau perempuan satu banding dua. Nanti ada pembagiannya. Setiap laki-laki kepalanya jadikan dua. Misalnya kalau empat ini laki-laki semuanya ya sudah. Sisanya dari yang diberikan kepada apa? Kepada ibu tadi, ibu diberi. Kalau bapaknya punya 8 miliar, ibu ini kontan dapat 1 miliar. Bude ya. 8 juta aja lah. Turun satu juta langsung buat ibu. Tapi dasar anak tidak terdidik. Wah kan buat kawin lagi. Terus bagaimana ini? Lagi kali terserah duit itu mau dikasihkan siapa saja terserah. Jadi mohon. Jadi termasuk para ibu yang ingin menikah lagi. Misalnya ini perhitungkan masalah. Tapi kebanyakan ibu tidak seperti itu. Biasanya kelebihan seorang ibu tidak seperti bapak ya. Biasanya kalau sudah ditinggal suami itu Masya Allah hatinya itu uh, yang ada hanya kasih sayang kepada anak. Bahkan barangkali syahwat itu sudah tidak muncul lagi ya. Karena dengan kesibukan dan sebagainya. Dan sehingga banyak seorang ibu ditinggal suaminya bertahan tanpa menikah. Padahal ditinggal suaminya masih umur 20 tahun, punya anak dua. Tidak menikah sampai meninggal. Karena apa? Itu adalah watak seorang ibu banyak kebanyakan seperti itu. Tapi kalau laki-laki lain, sampai dikatakan mautuz zaujah husnus sa'ah. Kalau istri meninggal itu adalah duka sesaat. Kenapa? Karena dia berpikir macam-macam, nggak bisa nyeboi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pikirannya macam-macam. Siapa yang masak, siapa ini masak, saya harus masak anak saya empat kecil-kecil, sudah masak kerja. Jadi beda hal-hal semacam ini. Intinya yang penting jangan terjadi ketoliman, itu saja. Jangan mengejar hawa nafsu. Masalah warisan, arisan. Setelahnya masalah arisan. Ini kok pas ya. Saya mendapatkan arisan kemudian arisan itu dibeli oleh orang lain misalnya. Saya mendapatkan satu setengah juta. Kemudian dibeli 300 juta. Ah, ya nggak boleh itu riba namanya ya. nggak diperkenankan itu. Membeli karena maksudnya bukan beli. Kalau beli itu harus kontan, kalau uang dibeli uang itu harus dibeli dengan nakdan ya, halan kemudian diserahkan langsung. Kalau duit dengan duit syaratnya apa? Ada tiga ya, nggak boleh kurang, tidak boleh ada berlebih. Jadi kalau orang duit jual duit itu syaratnya harus persis seribu ditukar seribu, dijual dengan seribu. Syaratnya apa? Harus ada takobut. Takobut itu adalah serah terimanya kontan. Hulul, akadnya juga kontan. Jadi kalau takobut, gobet itu adalah hal serah terima. Kalau hulul itu adalah hal masalah akadnya. Kemudian nggak boleh ada lebih. Ini adalah Semuanya nggak beres ini. Jadi kalau ada orang, jangan pakai beli, pakai dulu saja pak. Ya sudah, nggak ada kurang, nggak ada lebih ya. Misalnya ada yang lebih butuh, namanya arisan itu kan dibangun atas dasar tolong menolong. Jadi kalau memang saya misalnya ibu ini dapat, katanya temennya ada yang butuh, ya sudah. Kalau ada yang butuh, mangga diambil. Nggak usah dikurangi, nggak usah harus menambah apa membutuhkannya apa dikurangi ini. Dan apakah orang pinjam uang kepada rentenir itu dosanya sama Sama saja. Sama saja sebab rentenir nggak akan bisa jalan karena ada yang minjem ya. Coba nggak ada yang minjem bingung kan? Gara-gara minjem banyak yang minjem maka jalan maka itu dosanya sama. Kan gedean dia untung, maka dari itu sudah rugi kita dosa kan rugi ya. Makanya jangan hubungan dengan rentenir. Wallahu a'lam bisawab. Ada satu lagi? langsung mangga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Buya punya Punten uh, Ada dua pertanyaan Penjelasan Buya tentang waris. Yang pertama yaitu tentang minta trik atau dikatakan rahasia. Saya sekarang dikatakan uh, lagi rajin dari saya sendiri lagi rajin. sampai jam kuat gitu loh. Untuk menghindari itu barangkali mempunyai trik supaya bertahan itu bagaimana itu. Karena hati saya pengen sekali gitu sampai dari jam setengah tiga sampai menjelang subuh malah lagi nggak apa-apa gitu. Tapi mata gitu kadang barangkali mempunyai trik bagaimana karena itu eh, yang saya rasakan punten buat hadirin di sini juga benar kata Buya bahwa hikmah dari sholat malam alhamdulillah ya saya rasakan sendiri banyak sekali itu. Jadi triknya seperti apa? Terus pertanyaan yang kedua yaitu tentang waris. Pas kebetulan eh, bapak istri saya sudah almarhum. Si bapak orang tua bapak istri saya punya anak dua, laki-laki semua. Bapak istri saya itu anak pertama. Sekarang sudah 29 tahun Istri saya pernah dipanggil oleh adik bapak almarhum. Ibunya di mana? Ibunya sudah tidak ada semua. Mana lebih dulu? Uh, bapak. Bapak meninggal baru uh, terus. Bapak belum eh? meninggal, ibu meninggal. Hmm. Ah, warisan ada sama. Terus saudara istri ada lagi? Tidak ada. Uh, adiknya almarhum punya anak perempuan. Almarhum punya anak perempuan satu sama-sama sama satu. Punya adik almarhum. Almarhum bapak. Bapak punya adik laki-laki. Jadi anak tuh dua, laki-laki dua. Baik. Jadi eh, pembagiannya begini, Bu ya. Pernah dibahas di situ, tapi si adiknya almarhum itu kamu harus dipikirkan itu. Sudah berapa tahun? 26 tahun. Jadi rumah ini memang dibagi dua Nok istri saya dengan si adiknya bapak. Nah, tapi Nok harus di harus dipikirkan. Saudara istri ada berapa? Saudara istri tidak ada. di sendirian, perempuan sendirian. Anaknya sama-sama punya anak perempuan, perempuan satu. Tapi si bapaknya itu, si adiknya bapak, bapak itu kamu harus setan yang ngomong. jangan sampai nanti setan punya Lakukan sedikit tapi istiqomah. Perlahan ya. Tiga rokaan dulu, wudhu dulu seminggu, kalau perlu sebulan. Karena memang kelas kita kelas males dulu, hobi sinetron. Lumayan masih bisa bangun. Seminggu baru nantilah, tidak usah sholat ya. Pokoknya lah berdiri duduk di musola sambil dikiran. Di musola kita sendiri, dikir. Baru nanti sampai sholat dikit saja. Jauh usah banyak-banyak tapi istiqomah. Sebab kalau sudah banyak-banyak itu biasanya setan yang bicara. Nah itu triknya itu adalah sedikit dahulu. Baru kalau sudah bisa istiqomah dengan tujuh rokaat dalam satu tahun misalnya, nanti mau nambah-nambah. Jangan ibadah kalau lagi semangat. Wah ini kacau. Ada orang lagi rajin, wah sholat mulai jam 2 sampai pagi. Ya, bisa saja sebelum subuh tidur, subuhnya hilang itu. Percaya atau tidak? Nah, banyak orang begitu, saking semangatnya bangun malam, beker dinyalain setengah dua. Sholat ngadu turun. Eh sebelum subuh tidur. Bangun jam 8. Gimana ini? Subuhnya hilang ini. Jadi kita harus benar ya. Tidak boleh beribadah itu dengan hawa nafsu. Adapun masalah warisan sederhana sebetulnya. Asalkan dibagi. Makanya dianjurkan kalau warisan dibagi cepat. Cepat. Kalau ada seorang bapak meninggal. Meninggalkan seorang istri. Maka yang dapat warisan istri. Kemudian punya anak perempuan. Bapaknya punya saudara laki-laki. Jadi begitu kasusnya. Jadi ibu nanti istrinya nih ibu ibunya istri itu mendapatkan bagian seperdelapan, kemudian istri itu dapat seper dapat separuh dapat separuh kemudian sisanya diberikan kepada paman. Paman itu dapat kalau memang saudaranya itu tidak punya anak laki-laki. Jadi karena bapak yang meninggal tidak punya anak laki-laki, maka paman dapat. Tapi kalau istri punya saudara laki-laki, paman tidak dapat. Jadi seharusnya paman dapat bagian, bagiannya adalah sisa daripada separuh yang diambil oleh istri dan seperdelapan eh seperdelapan yang diambil oleh ibu nanti sisanya diberikan kepada paman. Nah, kemudian ini anehnya kalau ada paman biayai ibu tadi kalau tidak ada kesepakatan gratis. Kalau ada orang ngasih duit 500, 500 nggak bisa tiba-tiba main tagih. Itu aslinya kan begitu. Jadi kalau ada orang mukallaf kok ngasih duit cuma-cuma ndak ada akad ikrar itu gratis. Ya, nggak ada tiba-tiba main tagih, nggak ada. Sama kalau ada seorang laki-laki bekerja di tempatnya orang kok nggak ada akad, jangan dibayari. Gratis. Karena apa? suka rela. Kecuali anak kecil. Saya mengambil anak kecil kerja dengan saya, wajib saya bayari karena anak kecil belum bisa akad ya. Tapi kalau ada orang dewasa, saya ambil ayo sama saya yuk. Iya, kerja gratis. Enggak ada akad ya. Makanya kalau naik becak kalau ada sepakatan jangan dibayar kan begitu. Saya pun enggak mau seberapa dulu kan begitu. Jadi kalau ada orang orang mukallaf balek itu kalau melakukan kebaikan itu kalau tidak ada akadnya itu gratis. Ada orang misalnya dengan saya Ya misalnya saya mau bangun sesuatu ada orang ngirim ya. Misalnya secara fikih ya ada orang ngirim misalnya ngirim bata, ngirim ini, ngirim itu ya dari material ya. Setelah jadi, lah kok nageh Enggak sah. Karena apa? Mendatangkannya dia itu dia seorang mukallaf sukarela. Harus ada akad. Bagaimana? Ya ini jadi paman itu tidak boleh seperti itu aslinya. Seperti itu. Adapun masalah petunjuk kiai yang panjenengan tanya bener. Kalau sudah begitu mau gimana lagi? Ikhlasin aja nanti daripada repot ya. Jadi diikhlasin karena kadang-kadang urusan ngalah saja. Sebab warisan itu kalau nggak ada yang ngalah berantem, bisa nggak tegur siapa bertahun-tahun, bisa-bisa masuk neraka semuanya. Ini saja karena waktu sudah habis. Ini ada beberapa pertanyaan singkat ya. Karena waktu Gimana hukumnya memakan daging sapi, kambing, sembelihan, korban atau akekah di mana hewan tersebut diketahui sedang hamil? Ya kalau sedang hamil digantilah betul. Kalau seandainya ada orang menyembelih kambing di dalamnya ada bayinya, ini gimana terusannya? Setelah dipotong diambillah cikal anak kambing dan dikubur. Jangan dikubur dong. Kalau seandainya kita nyembelih kambing atau sapi, tak taunya di dalamnya ada janinnya kok sudah mati halal menurut madhab syafi'i. Jadikan panggang yang empuk, boleh halal ya. Yang ada di dalam perut bayi, kalau mungkin nanti ada daging korban, kok di dalamnya ada janinnya, itu nggak usah disembelih. Sebab dakatul janin, dakatul ummih. Jadi sembelihannya janin itu ikut mboknya. Ya. Kecuali waktu di waktu disembelih dibelah lalu berdiri embe eh, eh, eh, itu, sembelih lagi itu. Ya, karena hidup. Selagi tidak hidup maka itu halal langsung dimakan, jangan ditanam. Adapun memang sebaiknya ya sudah diganti saja lah. kenapa? Kalau memang tidak nazar, kalau nazar harus disembelih. Kemudian apalagi insya Allah ini masih banyak karena waktu Ada orang tanya saya Siti Jenar tidak bisa kita jawab sekarang panjang itu. Bagaimana kalau kita tidak menjawab salam orang minta-minta? Kenapa tidak dijawab orang salam orang minta-minta salam? nggak mau ngasih ya kelewatan sudah nggak ngasih nggak jawab salamnya ini kelewatan bener orang ini ya jadi minimal jawab salamnya ya kalau tidak bisa duit adalah salam menjawab salam dari orang muslim itu wajib ya menjawab salam adalah wajib kalau seandainya kita tidak bisa memberi ya minimal salamnya yang manis disalami mohon maaf punten saya lagi tidak ada duit kalau memang nggak ada duit ya kalau punya duit jangan bilang nggak ada belum bisa ngasih gitu saja nanti nggak ada habis bener nih Langkah apa yang harus dilakukan jika dalam sebuah rumah tangga sudah tidak ada lagi yang namanya keluarga sakinah mawadah dan bagaimana bila menghadapi suami yang lebih dominan dalam segala hal? Dan apa artinya sakinah mawadah? Sakinah mawadah itu indah, saling menghargai, menghormati. Bukan suami tok, bukan istri menghormati suami saja tidak. Suaminya menghargai istri. Meng mengeladeni istri itu adalah makna saling menghormati sehingga menjaga omongannya. Mohon maaf, sampai memerintah saja seorang suami kadang-kadang tidak tega kepada istri. Sama, main perintah tidak indah dalam rumah tangga. Minta tolong. Jadi yang namanya harmonis keindahan itu adalah makna pak saling mengabdi. Jadi mengabdi saling me itu tidak boleh memperbudak. Kalau ada seorang istri memperbudak suaminya nggak indah. Seorang suami memperbudak istrinya nggak indah. Jadi lihat ini, Kemudian kalau rumah tangga itu sudah tidak indah, harus berusaha untuk indah. Yakinkan harus indah. Nanti harus belajar dengan ilmu. Bareng-bareng belajarnya. Suami diajak belajar dan sebagainya. Sambil memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan langsung minta cerai dan sebagainya. Kadang-kadang kadang solusinya sederhana ya. Kadang-kadang kita ini punya sifat yang tidak baik, yang tidak disukai oleh suami tapi tidak tahu. Padahal kalau sifat itu ditinggalkan ada. Suami misalnya suka nuntut, menjadikan istri tidak nyaman. Ya. Ini diantaranya harus hidup indah dalam rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Ini saja karena waktu Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Rabbana inna bika min ilmin la yanfa ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah dari mendapatkan ilmu yang manfaat yang tidak manfaat Ya Allah jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat Jadikanlah ilmu yang kami dapat semua adalah ilmu yang manfaat ya Allah. Jangan sampai kau hukum kami gara-gara ilmu kami ya Allah, tapi jadikanlah ilmu kami sebab kami mendapatkan kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mengamalkan ilmu kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mengamalkan ilmu kami sehingga kami bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. sesuai dengan yang Engkau firmankan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya Allah agar kami bisa menjadi benar-benar menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengabdi kepadamu jauhkan kami dari kehinaan kemaksiatan ya Allah angkatlah kami menjadi kekasih-kekasihmu jauhkan kami dari segala kehinaan kemaksiatan ya Allah mata kami telinga kami tangan kami Jauhkanlah ya Allah tak ini semua dari segala kehinaan kemaksiatan. Jauhkan kami ya Allah dari maksiat memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan ya Allah. Yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan, paman ponakan tidak tegur siapa. suami ya Allah gara-gara warisan ya Allah. Maka ya Allah, jika ada di antara kami orang yang berurusan berebut warisan ya Allah, mohon ya Allah berikan kepada